sehari-hari mengajar di UIN Suska mata kuliah hadis tapi dilibatkan juga dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau di Komisi Fatwa. Jadi masyarakat yang mengadu, mengeluh tentang aliran sesat itu mengadunya ke Komisi Fatwa. Prosedurnya masyarakat melapor masuk ke sekretariat MUI provinsi atau kota nanti sekretariat MUI akan menghubungi komisi fatwa kalau bisa semua kumpul kalau tidak sebahagiannya nanti yang mengadu dengan yang diadukan akan dikonfrontir untuk menghindari fitnah selama saya duduk di situ macam-macam ada seorang suami sama istri mengadu bahwa mereka dinikahkan oleh gurunya. Padahal bapak perempuan itu walinya masih hidup. Saya tanya kenapa tidak bapak yang menikahkan anaknya? Karena menurut guru kami bapak kami itu kafir. Maka kalau kafir tak boleh jadi wali. Sekarang kami sudah tobat kami merasa selama ini berzina Pak Ustaz. Betul tak Libut? Betul lah tuh. Kalian udah berzina. Jadi gimana caranya? Akad nikah ulang. Nah, jadi guru ini mengatakan semua yang tidak bersyahadat sama saya kafir. Bapak ente kafir. Jadi kami mau nikah, aku cukup menikahkannya. Nah, ini salah satu contoh. Ada pula satu lagi aliran sesat mengajarkan kalau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan waktu muhammadan itu datang Nabi Muhammad di depan langsung ditunjuk ada jenis yang ketiga mengajarkan wudhu hakikat jadi wudhu yang di kamar mandi itu itu wudhu syariat ini namanya wudhu hakikat Nanti setelah diajarkan wudhu hakikat ini, pejamkan mata, nampak api. Nah, nampak api. Nampak, nah, itulah dia neraka jahanam. Rata-rata yang mengikut ini adalah orang yang tidak punya basic pendidikan agama tapi setelah umur berlanjut 40 50 ada kerinduan di dalam ingin mencari agama ingin ngaji tapi salah masuk akhirnya ikutlah yang aliran macam-macam tadi ada pula kelompok semua anak-anak semua orang dewasa yang syahadatnya tidak pernah diulang sejak lahir itu mesti diulang balik kamu umur sudah berapa 30 pernah bersyahadat, tiap hari bersyahadat. Siapa yang menyaksikan? Tak ada. Islammu tidak sah karena orang mesti disaksikan. Itu kan mualaf, bukan mualaf saja. Maka yang sudah Islam sejak lahir bapak ibu muslim muslimah pun mesti syahadat ulang. Ah, jadi ini ada biasanya pengajiannya tidak di masjid karena takut didengar orang banyak tapi rumah ke rumah. Ada pula modelnya lagi banyak Pak Ustaz. Oh banyak betul. Tapi saya tidak mau dikatakan orang Ustadz spesialis aliran sesat. Karena itu bahaya. Karena biasanya kalau ustadz spesialis tafsir, Dr. Mustafa Umar ditunjuk orang. Itu ustadz spesialis tafsir. Ada ustadz bagian ruqyah, itu ustadz spesialis ruqyah. Tapi karena terlalu panjang dia pendek aja. Itu ustadz tafsir, itu ustadz ruqyah. Nanti lama-lama itu apa? Itu ustadz sesat. Nah, jadi jangan sesudah ini nanti ada rekamannya video. Nah, jangan undang saya lagi tentang masalah sesat. Ada agak sepuluh masjid aja mengundang. Ah nanti kalau ada mau bahas aliran sesat, undang Ustaz Somad. Ustaz apa tuh? Ustaz spesialis sesat. Jadi hari ini supaya kita tak berkelahi masalah sesat ini karena nanti orang yang sesat itu pun merasa dia yang paling benar dan kita inilah yang sesat. Maka Majelis Ulama Republik Indonesia Pusat di Jakarta mengeluarkan 10 kriteria sesat. Bapak Ibu keluar dari sini renungkanlah. Kalau ada yang sepuluh ini dalam diri Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sesat. Sepuluh kriteria sesat. Jadi supaya kita jangan sesat kata orang sesat kata kita. Itu Pak Ustaz tetangga saya itu sesat tuh. Kenapa? Bejenggot. Bejenggot kok sesat? Itu tetangga saya itu sesat tuh Pak Ustaz. Kenapa? Bejubah, bersorban. Nah, ini tak betul. Ha, jadi sesat itu apa kriterianya? Ini ha, yang akan kita bahas. Sepuluh. Dan saya tak pula hafal yang sepuluh ni. Jadi saya tengok catatan di HP. Mudah-mudahan bateri tak habis. Yang pertama ciri aliran sesat itu adalah mengingkari salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Ingat rukun iman, enam rukun Islam lima bersahadat dia oke okay. tapi ditambahnya syahadatnya ah, itu termasuk ingkar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna abdur somad waliyullah ini dia menambah menambah syahadat ini tentang syahadat yang kedua solat Ustadz Somad tolong nanti di kantor kami Ustadz bahas tentang sholat Yang meninggalkan sholat kafir Loh Ini sholat kan sudah umum ngapain lagi dikaji sholat Sekarang Ustadz di kantor kami sudah banyak yang tak sholat Karena ada satu guru membawa aliran Katanya kalau azan itu manggil Hayya ala sholat Cukup pejam mata Ingat Tuhan Udah, namanya eling. Senang betul orang kantor. Karena kalau sholat ini kan payah. Buka sepatu lagi, pakai kain sarung lagi, pakai peci lagi. Ini enggak. Ayalah sholat. Pejam mata, sebentar. Udah, ngetik lagi. Yang sedang main game, pejamkan mata, habis. Banyak penggemarnya. Luar biasa. Jadi salah satu ciri-ciri yang pertama aliran sesat mengingkari rukun iman dan rukun Islam, syahadat, solat, puasa, tak puasa dia. Nah, ini sekarang hari Rabu nanti sudah masuk satu Rajab. Habis Rajab Syaban, habis Syaban Ramadan. Ini di baru kalau sudah Ramadan memang ada perda kota pekan baru rumah makan tutup. Tapi ada juga di tepi-tepi itu namanya rumah makan hantu. Kaki nampak, kepala tak nampak. ini boleh jadi dia ikut aliran sesat. Ada pula nama jenis puasanya namanya puasa wal awalu wal akhiru. Puasa hari pertama sama hari terakhir saja. Tengah-tengah itu tak maksud. Ada pula lagi aliran namanya puasanya menahan makan, menahan minum. Tapi merokok tetap boleh. Ente tak puasa? Puasa. Merokok. Merokok kan bukan makanan. Asap. Asap. Asap ah, boleh kata dia. Ani ah, macam-macam aliran. Tapi cirinya kita pegang dulu. Syahadat ditambah, dikurangi, diingkari. Salat di model-model. Puasa, zakat. Zakat ini di otak atiknya zakat. Pada zaman Abu Bakar Siddiq muncul sekelompok namanya Mani'uz Zakah, mereka tak mau berzakat. Ketika ditanya, "Kenapa kalian tak berzakat?" Kami hanya mau membayar zakat kepada Muhammad. Karena ayat di Quran itu menyuruh Muhammad. Khudh min amwalihim. Ambil zakat mereka. Sedangkan sekarang Muhammad sudah meninggal. Maka Abu Bakar tidak berhak. Ini jadi dalil nih. Siapa yang cari-cari dalil malas berzakat, anilah ah, dia. Bapak kenapa tak pernah bayar zakat? Zakat itu kan kepada Nabi Muhammad. Sekarang Nabi kan sudah meninggal. Tapi Basnas minta, Basnas itu tak tahu apa-apa tuh. Tak mau bayar zakat. Hati-hati. Kemudian pula masalah haji. Hajinya tidak ke Makkah. Kemana hajinya? Ke Gunung Bromo. Kemana hajinya? Ke Gunung Kidul. Kemana hajinya? Ke Kerinci. Kemana hajinya? Ke Bukit Anu. Kemana hajinya? Ke rumah Tuan Anu. Maka kalau begini kelompoknya, maka ini sesat. Lalu prosedurnya gimana? Tulis surat laporan, laporkan ke komis ke sekretaris umum MUI kemudian nanti akan diserahkan ke komisi fatwa komisi akan bersidang lalu mengeluarkan fatwa tembusannya nanti ke Polda lalu kemudian kalau masuk bisa dia dalam penistaan agama bahwa sampai sekarang belum juga putus kasus Ahok jangan kita putus asa karena sebagian umat Islam ini tak percaya lagi dengan negara nih alah Ustadz pula mau mengatasi masalah aliran sesat di Pekanbaru. Aku aja tak selesai-selesai. Ini harus dibicarakan. Karena kalau tidak dia akan besar. Makanya saya senang betul hari ini di Masjid Al-Kausar kumpul semuanya. Pak Camat ada, Pak Lurah ada, Tadi kata protokol ada anggota DPRD, tapi Pak Ketua tak ada menyebut yang terhormat. Saya pun ragu tak ada dan tidak. Tapi yang jelas acara ini luar biasa. Balehunya besar-besar di sana. Aliran sesat, waspadalah. Gambar saya pula di situ. Parkirnya diatur, mantap. Ada umbul-umbulnya, direkam pula. Maju Ustaz, oh, dikasih tahu. Begitu sampai ditanya, Ustaz sudah makan apa belum? Masya Allah, saya sudah bilang, mau sekali lagi. Begitu kan pula. Masjidnya besar, jendelanya lebar-lebar, anginnya segar, luar biasa. Dikasih pula kue, banyak. Cuman salahnya plastik tak dibuka. Inilah. Nah, oleh sebab itu dengan datangnya Pak Camat, dengan datangnya Pak Lurah, nanti mudah kita melapor. Mudah kita, karena ada support dari penguasa. Penting penguasa ini Karena sekarang karena kekuasaan tak peduli kepada aliran sesat, payah kita. Orang-orang enak saja menantang kita. Kamu sesat? Iya, aku memang sesat. Emang masalah buat lo? Beda sama di Malaysia. Di Malaysia itu ada jakim. Jakim itu semacam polisi agama. Kalau dia sesat, tangkap. Makanya syiah tak berani di Malaysia. Jakim, mufti persekutuan, Nomor satu bagian agama mengeluarkan fatwa Syiah sesat kafir tangkap. Makanya tak berani dia. Di Malaysia kalau mau ceramah, saya setiap bulan Februari ke Malaysia ceramah selama seminggu. Itu ngurus surat izin ceramahnya sebulan. Kirim paspor, fotokopi pas foto, fotokopi paspor, pas foto, kirim ijazah S1, ijazah S2, transkrip nilai untuk ngurus surat izin boleh ceramah di Masjid Kuala Lumpur. Bukan macam tempat kita. Pakai baju koko, pakai peci, eh, jadi. Enak saja. Begitulah Malaysia itu menjaga rakyatnya supaya jangan otaknya itu rusak disebabkan aliran sesat. Makanya doa kita pertama kali minta selamat dalam agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan Din. Karena kalau tiang ini rusak, ganti tiang baru. Bisa dibangun cor mudah. Tapi kalau agama itu sudah merusak, agama palsu, aliran sesat, itu payah membetulkannya lagi. Oleh sebab itu maka dengan pengajian ini paling tidak anak kita, cucu kita. Kalau dia sudah tak sholat, ibu bapak perlu curiga. Jangan-jangan anakku ini sudah masuk aliran eling. Kok kenapa tak sholat? Seorang bapak nanya ke anaknya, kamu kenapa tak solat? Saya solat di masjid ya, oh patutlah. Rupanya ayahnya tak ke masjid. Oleh sebab itu kita mengajak anak-anak kita selamatkan akidahnya. Lalu kemudian masalah yang masih satu, ciri aliran sesat mengingkari rukun Islam, rukun iman. Allah. Ini ada punya Facebook, ditulisnya di FB-nya. Apa kata dia? Tuhan tidak pernah menciptakan aku agar aku menyembah dirinya. Tapi dia menciptakan aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Ini alirannya nih. Tuhan tidak pernah menciptakan aku agar aku menyembah dirinya. Tapi dia menciptakan aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Aliran apa ini namanya? Manunggaling Kaulo Gusti. Ada Tuhan besar namanya Gusti, ada Tuhan kecil namanya Kaulo. Kaulo ini bisa menyatu dengan Tuhan besar, Tuhan kecil, manunggaling Kaulo Gusti, menyatu dengan Tuhan. Kalau sudah menyatu dengan Tuhan, batal syariat, tak perlu sholat, tak perlu puasa. Hati-hati. Anak kita bisa ikut, keponakan kita bisa terikut, bahkan kita pun kalau tak kuat-kuat bisa ikut. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menyembah dia. Tapi dialah menciptakan kita karena dia ingin masuk ke dalam raga kita. Ini dari mana datangnya ini? Ini dari Hindu. Menyusup ke dalam aliran sempalan Islam. Mereka mengatakan Tuhan besar itu namanya Brahman. Lalu Tuhan kecil itu namanya Atman. Tuhan besar Brahman itu memercik memancar. Lalu lahirlah muncul Atman nanti Brahman menyatu dengan Atman. Bagaimana cara menyatunya? Dengan cara bersemedi yoga. Nah, ini banyak yang latah ikut yoga. Yoga itu artinya mengosongkan diri. Kosongkan, kosongkan, kosongkan. Tarik nafas panjang. Usah. Tarik, tarik, mencari ketenangan. Jangan lagi ikut-ikut itu. Ini bukan dari ajaran Islam. Ha, ini uh, masalah Allah, masalah Rasul. Kita masih satu lagi, masih pembahasan nomor satu, mengingkari salah satu dari rukun Islam, rukun iman. Rukun iman tentang Allah di otak atik tentang Rasul. Ah, mengotak atik Rasul tak percaya kepada Rasul. Katanya ada Rasul, seorang Rasul naik ke atas tembok menengok ada orang sedang mandi di sungai. Lalu Rasul tadi pun tertarik nengok perempuan tadi. Lalu dia cari-cari ternyata laki si perempuan tadi tentara. Disuruhnya lah tentara tadi perang. Supaya tentara itu mati perang bisa diambilnya bininya. Rasul mengintip orang mandi. Nah, ini kan merusak. Dibuatkan pula karikaturnya. Untuk anak-anak. Merusak anak-anak orang Islam kalau dulu bisa dibendung, jangan baca buku ini, jangan tonton film ini. Sekarang tak bisa lagi. Kenapa? Twitter, BBM, WhatsApp, internet, macam-macam masuk ke rumah kita, masuk ke kamar kita. Maka orang tua mesti jeli. Alhamdulillah, yang menaja aliran sesat acara ini adalah anak-anak muda yang rentan dengan aliran sesat tapi kita bahagia ini berperan anak-anak muda yang menyambut tadi di tanah lapang anak muda yang mempersiapkan masuk anak muda yang baca Quran anak muda luar biasa padahal biasanya masjid itu jarang diisi anak muda anak-anak muda sudah diambil oleh warnet sudah diambil karaoke tapi di Al Kausar memang betul-betul inna a'toina kal kausar kausar artinya nikmat yang besar Kausar artinya telaga, sungai. Kalau kita minum di situ tak akan haus untuk selamanya. Dan Kausar di sini adalah nama masjid yang semuanya kumpul. Pak lurahnya ada, pak camatnya ada, orang tuanya ada, anak-anak ada, anak muda pun ada. Ramai di sini, tapi di luar masjid lebih ramai lagi. Nah, artinya jangan bangga dulu kalau sudah nampak ramai di masjid. Semua mesti diajak untuk mengkaji ini. Kalau kita sudah ramai, maka orang sesat pun takut. Tapi kalau lebih ramai dia dari kita, kalau kita ramai, orang yang sesat itu takut sama kita. Tapi kalau lebih ramai dia daripada kita, kita pula yang ragu. Aku sesat apa dia sesat? Saking banyaknya orang gila, maka orang waras ragu dengan kewarasannya. Itu yang terjadi sekarang. Kalau tak percaya Bapak, besok pergilah. Tak usah nunggu besok. Pulang dari sini, pergi ke rumah sakit jiwa. Seberantas kilometer 11. Begitu sampai di pintu jumpa orang gila. Apa kata orang gila itu? Bapak gila ya? Aku waras, kau gila. Masuk kita ke dalam, jumpa lagi orang gila. Apa kata dia? Bapak gila ya? Aku waras, kau gila. Sudah jumpa tiga orang, kita mulai ragu. Ah, gua rasa beri gila. Maka kalau di masjid ceramahnya kuat, di rumah keluarganya kuat, di dalam arisan keluarganya kuat, insya Allah. Tapi kalau kita yang lurus ini sedikit, yang sesat banyak, maka yang lurus itu pun kalau tak kuat-kuat tiang pancangnya dia pula ragu tentang ajaran ini itulah kenapa Majelis Ulama Indonesia Pusat membuatkan sepuluh ini kalau bisa dihafal hafallah tapi kalau tak bisa sabar saja rekaman MP3-nya ada ya entah siapa punya HP tak tahulah rekaman video ada tak hidup tak tidak kamera itu nampaknya hidup mantap tentang malaikat. Ah ini jangan lagi melecehkan malaikat. Ini lagu-lagu banyak melecehkan malaikat. Oh Tuhan kirim aku malaikatmu, aku tak ingin berada sendiri di sini. Memang malaikat itu tukang ngawani dia tidur sendirian. Mengecilkan malaikat. Malaikat pun tak tahu nih, malaikat pun latah. Nah, ini orang-orang begini ini merusak kemaksuman malaikat. Malaikat itu bukan makhluk Allah yang untuk disepelekan. Allah tak pernah menunjukkan bentuk malaikat asli kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Supaya orang tahu bahawa bentuk malaikat itu tak muat di alam ini. Uli ajni'atin, makhluk yang bersayap. Masna, dua. Wasulasa, tiga. Waruba, empat. Kalau diletaknya sayapnya di ujung sana, tembus ke ujung sana, tak muat alam semesta. Makanya Nabi Muhammad SAW melihat bentuk Jibril yang asli, ketika dia dalam keadaan Isra dan Mi'raj. Adapun di dunia ini tak bisa. Dia pernah menengok bentuk Jibril kecil waktu di gua Hira, dipeluk oleh makhluk yang besar, dipeluknya aku. Tapi bukan bentuk asli. Nabi pernah menengok bentuk Jibril duduk di kursi antara langit dan bumi. Nabi pernah menengok bentuk Jibril, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, bentuk wajahnya macam Dihyah Al-Kalbi lututnya rapat dengan lutut Nabi bertanya tentang tiga hal mahwal iman mahwal Islam mahwal ihsan setelah itu Nabi tanya ke Umar waktu itu Umar ada di situ Umar ya tahu engkau siapa tadi laki-laki itu enggak Sayyidina Umar tak tahu itu siapa kata Nabi Jibril atakum yuallimukum dinakum tadi yang datang itu malaikat Jibril Umar bin Khattab tak tahu itu malaikat Jibril. Bisa pula Ahmad Musadek tahu. Bisa pula Lia Eden tahu. Aku baru ketemu Jibril. Jibril mana? Nah ini perlu dipahamkan anak-anak kita supaya jangan sampai dia dibodoh-bodohi oleh orang yang casingnya pakai baju ulama tapi isinya juhala. Orang kita ini mudah tertipu dengan jubah mudah tertipu dengan aksesoris, mudah tertipu dengan pakaian. Pergi haji, habis tukang pikul koper diciumnya tangannya semua. Sampai orang Saudi itu bilang, anak kuli, anak kuli. Gitu. Tetap juga diciumnya tangan. Tertipu dengan keadaan. Berjubah itu sunnah, pakai sorban itu sunnah, berjenggot itu sunnah. Tapi kita mesti paham dengan baik. Karena kebanyakan kebaikan orang dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan baik tapi sebenarnya isinya tak baik jadi ciri pertama kode etiknya asal dia bertentangan dengan rukun iman rukun Islam itu salah satu indikasi aliran sesat dua meyakini mengikuti akidah yang tak sesuai dengan Quran dan Sunnah akidah artinya tali yang disimpul mati. Ni tali, ni tali. Diikat simpul mati namanya akidah. Keyakinan, ideologi yang tak boleh lepas sampai kita mati. Jangan ikatan akidah macam ikatan tali sepatu. Ter, terasa sempit, dilonggarkan. Akidah tak boleh tawar-menawar. Nah sekarang muncul aliran-aliran akidah yang tak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Di antara yang paling banyak menyebar namanya akidah Jabariyah. Diambil dari kata Jabar. Jabar artinya terpaksa. Dia katakan hidup dia ini terpaksa macam wayang. Wayang yang digerakkan oleh dalang ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, ke atas, ke bawah. Dia tak ada daya, tak ada upaya. Orang yang ikut aliran ini tidak sesuai dengan Quran Sunnah yang akhir-akhirnya bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Anak gadis pulang kampung. Maaf, maaf cakap. Sesudah berzina di Pekanbaru, tak tentu arah, duit orang tua habis, pulang kampung dalam keadaan hamil. Orang tua mengamuk. Kenapa kau bisa hamil? Ayah mesti sabar ya. Ini sudah takdir Tuhan. Ayahnya berpikir, iya juga ya. Ini Jabariyah. Islam memberikan kita jalan. Wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha. Ada jalan yang fujur, jalan buruk, jalan jahat, jalan zina. Wa taqwaha. Jalan takwa, menjaga diri. Iffah, pakai jilbab. Jangan pacaran. Kita dikasih jalan. Dengan penuh kesadaran kita disuruh memilih hidup ini. Itulah takdir, takdir baik dan takdir buruk. Saya dengan penuh kesadaran sedang berada di antara dua pilihan. Pilihannya apa? Minum aqua atau minum teh manis. Kata dokter, jangan minum teh manis. Nanti kena diabetes mellitus. Tapi hawa nafsu mengatakan, minumlah, minumlah, minumlah. Dengan penuh kesadaran saya minum, maaf cakap, kamput, mix mix, kasbok, vodka. Minum dengan penuh kesadaran. Setelah mabuk ditangkap orang, kenapa ente minum? Tuhan mentakdirkan aku minum. Dia bukan mencari kebenaran, dia sedang mencari pembenaran. Makanya orang macam ini zaman Umar bin Khattab itu dicambuk dobel. Kenapa dicambuk dobel? Cambuk hukuman bagi orang yang minum khamar, cambuk 40 kali. Kata Umar bin Khattab, kenapa kamu minum khamar? Tuhan mentakdirkan aku minum khamar. Tambah lagi kata Umar. Kenapa ditambah? 40 kali karena minum khamar, tambahannya bonus karena bicara takdir tanpa ilmu. Ada takdir yang tak terelakkan. Mana dia? Menjadi orang Indonesia itu takdir yang tak bisa kita pilih. Apakah dulu waktu di rahim ibu datang malaikat bawa kertas multiple choice Mau jadi apakah kamu? A. Minangkabau B. Jerman E. Prancis Ada? Tak ada Ini takdir Terimalah Menjadi orang Indonesia itu takdir Maka kita tak boleh ejek orang Hei Cina Tak boleh Dia tak pernah minta jadi Cina Tapi menjadi mukmin dan muslim Dicari Masuk dia ke dalam perut orang kafir Tapanuli Utara Kafir maknya tapi ketika dia mencari kebenaran, dapat hidayah, masuk Islam. Jadi ustad, ustad Nababan. Masuk dia ke pulut orang Cina, tidak Islam. Kuliah di IPB, mencari kebenaran, berdebat 9 jam, dapat hidayah, masuk Islam. Jadi ustad Felix Xiao. Masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, tidak Islam, menjadi doktor bidang teologi, tidak Islam, menjadi rektor sekolah pendeta, tidak Islam, tapi dia bingung mencari kebenaran, dicarinya dapat hidayah, masuk Islam, jadi ustaz. Yahya Waloni. Ini lahir jadi orang Papua. Nah, ini yang paling tak enak. Lahir jadi orang Papua, hitam, rambut keriting, tak pakai celana. Kikoteka, tapi dia mencari kebenaran. Akhirnya dia pun masuk Islam. Dialah Ustaz Garamatan yang banyak mengislamkan orang dan dia unik mengislamkan orang Papua dengan bermodal sampo dan sabun saja. Banyak orang Papua itu masuk Islam. Dikasihnya sampo, kasih sabun, cium wangi. Hmm, masuk Islam mereka. kan itu. Nah, ini sekarang banyak orang. Kenapa kau tak sholat? Tuhan mentakdirkan aku tak sholat. Kalau hidup dari zaman Umar bin Khattab sudah dipancung kepalanya karena bicara tanpa ilmu. Pulang dari kampus main-main, naik motor, burung sana, burung sini, kongko sana, kongko sini, pulang kampung IP 2,0. Kenapa IP 2,0? Duitku kirim tiap bulan. Ya, ayah sabar ya. Ini sudah ditakdirkan Allah begini. Iya juga kata ayahnya. oleh ah, sebab itu ini meyakini suatu akidah yang tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita disuruh berbuat. Wa kulik malu berbuatlah. Berbuatlah. Fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat amal kamu. Kita disuruh memilih antara dua. Allazina amanu wa amilu solihati. Orang beriman dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah. Masuk surga. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Orang yang kafir mendustakan ayat kami. Ulaika ashabul nar. Mereka masuk neraka kita berada di simpang jalan. Siang ini, ini anak-anak muda Al-Kausar ini berada di simpang jalan. Ini kan hari libur nih. Datang SMS kawan. Bro, ayo karaoke. Tapi sudah jadi panitia. Karaoke panitia, karaoke panitia, karaoke panitia. Jangan ajak aku karaoke friend. Aku sedang jadi panitia. Nanti selesai acara kita pergi. Nah, inilah maka harus kuat-kuat akidahnya jangan sampai keluar dari ahlu sunnah wal jamaah tiga ciri aliran sesat meyakini turun wahyu sesudah Al-Quran memang Quran itu sudah selesai kata dia tak bisa menjawab zaman ini turun lagi wahyu yang datang kepadaku melalui malaikat Jibril dan dia sudah mengangkat aku menjadi nabi yang ke-26 Nabi apa namanya? Nabi susulan. Orang-orang ini pakai ayat juga. Mereka ini pakai ayat, bukan tak pakai ayat. Nama Nabi kamu siapa? Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Dibukakannya surat as -Sof. Coba nanti tengok baik-baik ya. Ya, Tengok surat as -Sof. Yakin nama Nabi kita Muhammad yang terakhir? Ya. Coba tengok baca surat as -Sof. Apa kata dia? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad Akan datang Nabi terakhir namanya Ahmad Siapa Nabi terakhir? Muhammad Muhammad apa Ahmad? Ya, Muhammad apa Ahmad? Ragu ya? kan? Nabi terakhir itu namanya bukan Muhammad Namanya Ahmad Pernah nengok fotonya? Belum ah, Ini fotonya Siapa dia? Ahmad Musadik tapi kalau anak kita ngaji, dia tahu nama nabi kita itu Muhammad, dia juga Ahmad, dia juga Aqib, dia juga Asir. Itu nama-nama dia banyak nama dia, bukan cuma Muhammad saja. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuma kenal satu nama. Siapa nama Ustadz itu? Ustadz Somad. Siapa nama Ustadz itu? Ustadz Somad. Pas dicari di internet, Anton. Tidak, saya di mana-mana tetap Somad. Artinya apa? Mungkin nama orang itu dua, tiga. Jadi jangan mau dibohongi. Tapi kalau anak-anak kita belajar, paham dia, namanya Nabi ini kita siapa? Muhammad. Dia Muhammad, dia Ahmad. Ente jangan macam-macam. Ini Ahmad nih. Oh kalau begitu semua Ahmad Nabi lah. Nanti kalau begitu, kalau terlalu kepedean, asal ada namanya di situ. Oh kalau begitu Nasrullah pun Nabi. Iza ja'a Nasrullah. Muhammad 25, Ahmad 26, Nasrullah 27. Nanti ada lagi yang 28. Siapa namanya? Ini dia. Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Tak bisa begitu. Oleh sebab itu maka tidak ada wahyu lagi. Setelah selesai Al-Quran, Maka kata Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Maka sempurnalah nikmatku. Wa raditu lakumul Islam. Aku berikan Islam dina sebagai agama. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad, tidak ada wahyu lagi turun. Tapi orang ini pandai berkerit, berkilah, berbelok-belok. Memang wahyu tak ada lagi Pak Ustaz. Memang wahyu tak ada Pak Ustaz, tapi ilham ada. Guru kami ini dapat ilham. Orang kita pun terkecoh. Kalau dia dapat ilham, ilhamnya tetap tidak keluar dari Quran dan sunnah. Aku tinggalkan kata Nabi dua tiang panjang. Intamasaktum bihima. Kalau kalian pegang yang dua ini, lan tadillu. Kalian tak akan sesat abada selamanya. Al-Quran dan sunnah Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat, mengingkari otentisitas kebenaran isi Al-Quran. Ini sesat nih. Kamu sholat, saya alat sholat percaya Pak Ustaz. Kamu puasa, saya ayat puasa percaya Pak Ustaz. Jangankan puasa, ayat hari raya aja saya percaya. Tapi ayat jilbab nih saya agak-agak ragu nih Pak Ustaz. Makanya sampai sekarang saya masih pakai jilbab setengah hati lagi Pak Ustaz. Saya belum lagi pakai jilbab Pak Ustaz. Maka ini meragukan otentisitas Al-Quran. Kalau kita sudah percaya, Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiya wa rasulah, wabil qur'ani imama. Maka percaya kepada Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya ayat sholat percaya, ayat puasa percaya, tapi ayat zakat saya tak percaya. Karena kalau sudah masalah keluar duit ini sakit hati saya. Tak bisa. Udukhulu ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman udukhulu fis silmi masuklah kamu ke dalam Islam kafah kafah apa arti kafah itu Pak Ustaz kabeh utuh downloadnya harus dari 1 sampai 100 jangan 75 berhenti tak berhasil, gagal, videonya tak bisa dibuka. Maka harus utuh downloadnya, begitu juga dengan Islam. Kamu terima Islam ini utuh, jangan sampai lagi menyimpang seperti yang digariskan Allah dalam Quran, yang diperintahkan Allah melalui Rasulnya dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak sesuai kaedah-kaedah tafsir. Orang belajar tafsir, Dr. Mustafa Umar tuh belajar tafsir berapa tahun? Di Al-Azhar 4 tahun. Di IIU 14 tahun. IIU International Islamic University sampai mendapat gelar PhD Philosophy of Doctor baru bisa menafsirkan Al-Qur'an. Masuk IIU itu skor bahasa Inggrisnya mesti 550 TOEFL Test of English Foreign Language Bahasa Arabnya jangan tanya lagi. Baru bisa menafsirkan Al-Quran. Eh, ini enggak. Enak aja menafsirkan Al-Quran menurut kepala otaknya. Pakai apa dia menafsirkan Quran? Pakai Quran sebiji. Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Begitu dibantah, Bapak berdasarkan metodologi apa? Saya tak pakai metodologi. Langsung Jibril mengirimkan wahyu ke saya. Bolla wa adalla. Sesat dan menyesatkan. Maka perlulah kita melihat kapabilitas kita kemampuan, keahlian. Betul kata Nabi, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi", kalau diserahkan suatu perkara bukan pada ahlinya, fantazir sa'ah, tunggulah kehancuran. Di Mesir, kalau bukan Taman Al-Azhar, kalaupun dia tak Taman Azhar, harus ada pengakuan Itulah maka Taman Azhar itu titelnya LC. LC itu singkatan dari licensi. Licence artinya ijazah. ajazah yujizu ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan tafsir, hadis, fikih. Saya bukan mengecilkan alumni UIN, saya mengajar di UIN. Anak-anak UIN itu sudah diberi ijazah STHI. Nah, saya jangan dekatkan hilang bahan saya. Sarjana Teologi Islam, bagian Quran, bagian hadis, filsafat Islam, SHI, Sarjana Hukum Islam, sarjana SPDI, sarjana pendidikan Islam, diluruskan akidahnya. Ini ndak sekolah belajar agama entah kapan, hanya baca-baca-baca, mengaku sudah cukup, ngomong ngawur, dan orang jahil pula suka sama yang ngawur-ngawur nih. Bercampur pula sama sihir-sihir sikit. Ah, makin menjadi-jadilah dia. Ustaz Somad tu tak ada tahu apa-apa tu. Mengkaji kulit kitab aja tuh Nah, ini yang asli hakikat tu. Ha, tengok, tak luka kan? Bercampur dengan jin, dengan setan, dengan hantu. Makanya apa kata ulama dalam kitab Al-Luma karya At-Tusi, "Idza ra'aitar rajula", kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taqtar, jangan kau tertipu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan seperti itu terbang di atas awan, jalan di atas air. Jangan tertipu, karena iblis pun bisa melakukan seperti itu. Lalu yang dipandang itu apa? Pandanglah istiqomahnya menjalankan syariat agama Allah. Kalau dia sudah melenceng daripada Quran Sunnah, jangan lagi ikut. Ini terlalu fanatik. Jelas-jelas guru tadi minum kamput, minum tua. Ikut juga. Itu kan sudah bertentangan dengan syariat itu. Syariat itu untuk orang yang kulit-kulit kitab aja itu. Ini guru kami sudah sampai tingkat hakikat ini. Saya tengok dengan mata kepala saya dia minum kamput. Itu nampak kamu kamput. Sebetulnya kalau sudah sampai lehernya berubah jadi zam-zam itu. Tak betul. Batil. Batil. Syaitan mem menyesatkan. Wala udillannahum. aku sesatkan mereka dari jalan Allah wala umanniyannahum aku buat mereka berhalusinasi berimajinasi sampai akhirnya mereka diseret masuk ke dalam neraka jahanam nauzubillah selanjutnya yang keenam mengingkari kedudukan hadis nabi tak percaya hadis ingkar hadis sesat bahkan bisa jatuh ke dalam kafir tadi kita sholat zuhur empat rakaat coba carikan ayat Quran yang menyebutkan sholat zuhur empat rakaat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu sholat az-zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Ada tuh ayatnya Pak Ustaz? Tak ada, saya aja ngarang-ngarang. Tidak ada. Yang ada dalam Quran itu wa aqimus salah, dirikan salat Alladzina yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat. Tidak ada dalam Quran salat zuhur empat rakaat setelah tergelincir matahari. Lalu penjelasannya itu di mana? Dalam hadis Nabi. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Mana ada dalam Quran kalau kambingmu 40 ekor, zakat kambing satu. Kalau ontamu 5 ekor, zakatnya satu kambing. Kalau gandummu 520 kilo, zakatnya 5%. Kalau pakai irigasi, kalau pakai tadah hujan, zakatnya 10%. Itu tidak ada. Penjelasannya itu di mana? Dalam hadis Nabi. Maka nanti kalau ada kelompok ingkar hadis, sesungguhnya mereka ingin merobohkan bangunan Al-Qur'an teorinya teori biliar yang ditembak bola putih yang mau dimasukkan bola merah. Ditembaknya putih, sebenarnya yang mau dimasukkan merah. Kata dia, saya percaya Quran, tapi saya tak percaya hadis. Sebenarnya dengan dia ingkar hadis, otomatis, automatically dia sudah ingkar kepada Quran. Karena Quran mengatakan bahwa. ati Allah taat kepada Allah wa ati Rasul taat kepada Rasul taat kepada Allah ikut Quran taat kepada Rasul ikut penjelasan Rasul tentang Al-Quran dalam hadis-hadis Nabi. Maka teruslah ikut kajian hadis dalam enam kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah. Kalau ada menyebut kitab sembilan yang banyak di program HP Bapak Ibu itu kitab sembilan tambah tiga lagi Muatak Malik, Musnad Ahmad bin Ambal, Sunan Ad-Darimi. Cuma sembilan kitab, banyak kitab lain. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Nah, ini saya baru dapat WhatsApp tadi nih. Hari Rabu kita satu Rajab. Siapa yang menyampaikan berita ini ke temannya, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya. Siapa yang tidak mengirimkan ke temannya, maka akan turun sepuluh musibah. Itu bukan hadis Nabi. Menyampaikan ke kawan bahwa hari Rabu satu Rajab itu baik, tapi meyakini itu hadis Nabi itu tak baik. Jangan beli buku kalau di dalamnya tidak ada dalam kurung HR hadis riwayat gara-gara banyaknya hadis palsu ini orang tak mau ribet akhirnya dia tolak hadis semua ini tak betul ingkar hadis ingkar sunnah sesat bahkan bisa kafir karena dia sebenarnya ingin meruntuhkan ajaran Islam karena pondasi kedua setelah Quran adalah sunnah ingkar sunnah ingkar hadis adalah kafir maka tengok kalau ada pembicaraan dia saya tak percaya hadis saya tak pakai hadis itu perlu ditangkap orangnya tentu dengan prosedur saya tak ingin setelah ini nanti bapak ibu menangkap semua orang menduga sesat lalu saya dipanggil Pak Kapolda gara-gara ceramah Ustadz orang menuduh-nuduh nah karena kita jelaskan yang saya sampaikan ini bukan ngawur tapi hasil dari Majelis Ulama Indonesia tujuh melecehkan, merendahkan Nabi dan Rasul. Pak Ustadz, ya, menurut saya Pak Ustadz, ya, kenapa menurut kamu? Ustadz janji jangan marah ya. Ya, menurut saya Pak Ustadz, ya kenapa menurut kamu? Janji jangan marah ya. Iyalah. Apa namanya? Menurut saya Nabi itu tukang kawin Pak Ustadz. Oh, naik setan kita. Kenapa kamu bilang Nabi tukang kawin? Itu istrinya sampai belas-belasan Pak Ustadz. Kamu membandingkan Nabi itu dengan siapa? Dengan PNS. Iyalah. PNS istrinya satu. Coba bandingkan dengan raja-raja. Penguasa-penguasa zaman dulu itu. Berapa? Raja King Saud itu berapa istrinya? Lebih 30. Nabi Muhammad cuma berapa? Ada yang mengatakan 9. Ada yang mengatakan 12. Kalau terhitung cara menghitungnya. Karena ada yang setelah menikah kemudian dilepasnya. Paling banyak tak sampai 13. Itu kata orang banyak. Belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Daud. Nabi Daud berapa istrinya? 100. Kalian ngejek Nabi Muhammad. Iya, buka kitab kalian perjanjian lama. Sulaiman, kalian nyebutnya Solomon. Berapa disebutnya di situ Solomon? Solomon punya istri seribu. Seribu bininya. Bayangkan kalau dia ikut uh, caleg. Yang seribu itu aja nyoblos menang deh. Belum lagi mertuanya sama di ipar. Itu hebat Sulaiman. Jadi kalau kalian ngejek kami, Nabi kami, Nabi Muhammad, cuman 9, 10, 11, 12, itu tak ada apa-apanya dibanding Sulaiman. Sulaiman seribu. Makanya diagung-agungkan mereka, King Solomon. Orang-orang barat menyebut King Solomon. Bahkan katanya kekuasaannya ada penulis menyebut sampai ke Yogyakarta, dipanggil Sleman. Orang kita ini suka ngawur-ngawur. Melecehkan, maka itu termasuk oh, kategori aliran sesat. Itu Ustaz tadi menyebut Nabi Sulaiman, saya tak melecehkan. Saya menceritakan data bahwa jangan katakan Nabi Muhammad itu istrinya banyak, tergantung membandingkannya dengan apa. Kalau dibandingkan dengan sultan, sultan raja-raja, saya nyimpan bukunya di rumah. Sengaja tak saya bawa. Apa isinya? Ada salah satu raja di Pulau Sumatera, saya tak mau sebut dia dari kabupaten provinsi mana. Istrinya, raja di Pulau Sumatera, istrinya, saya waktu membaca sampai tebelalak mata saya. 3000 orang kalah Nabi Sulaiman. Hebat orang Sumatera ini lagi. 3000 orang. Saya yakin kalau 3000 itu tak ingat dia lagi. Tiga ribu. Ada bukunya di rumah. Yang serius nanti saya pinjamkan. Jadi eh, jangan kalian ejek Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang ini latah. Banyak yang latah. Cukuplah orang kafir saja latah mengejek-ejek Nabi kita. Orang Pekanbaru ini pun ikut-ikutan pula mengejek-ejek orang Islam. Dia mancing-mancing. Orang Islam ini Alhamdulillah masih bisa sabar. Yang terjadi di Pasir Putih yang terjadi beberapa hari ini. Alhamdulillah, saudara-saudara kita dari FPI menangkap, diserahkan ke Polda. Itu kalau tidak ditangkap FPI bisa mati dia. Nanti ketika dia mati, ah dituduhlah orang Riau teroris. Orang Riau ini lembut, lunak. Tapi kalau dipancing-pancing begitu keluar juga krisnya nanti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan melecehkan nabi baik cara cara solatnya, cara kehidupannya, istrinya, anaknya dan lain sebagainya. 8. Ciri aliran sesat yang kelapan adalah mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Ternyata Ustaz Somad setelah Nabi Muhammad itu ada lagi tiga nabi. Dari mana saja dia? Dari Bogor namanya Ahmad Musadek, dari Jakarta Lia Eden, dari Bandung yang terakhir ditangkap namanya Cecep. Jadi kepolisian yang paling hebat di dunia itu kepolisian Republik Indonesia mengalahkan LAPD Los Angeles Police Department kalah bisa menangkap tiga nabi dalam setahun Ahmad Musadek, Lia Eden, Cecep yang susah menangkapnya Ahok itu agak payah sih, karena kata Lia Eden Ahok itu adalah titisan dari dua dewa monyet. Itu bukan saya yang bilang. Itu yang ngomong itu Nabi Lia Eden, laknatullah alaiha. Pengikutnya ada. Dan ternyata aliran-aliran sesat ini disupport oleh Amerika. Sengaja diberikan dana dan dikirimkan duit besar-besaran. Makanya pengacara-pengacara mereka getol membela atas nama apa? Human right, hak azazi manusia. Untuk apa? Menghabiskan energi umat Islam sehingga tak lagi-lagi memikirkan bagaimana membangkitkan ekonomi umat, bagaimana supaya umat ini menjadi mandiri. Habislah otak memikirkan nabi-nabi palsu yang banyak ini. Cerita nabi palsu itu sudah ada sejak zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan di zaman Nabi pun ada nabi palsu. Ketika Nabi meninggal, muncul dia naik ke atas dia buat surat-surat mirip macam surat Al-Quran. Walfil, wa ma adraka malfil, lahu zailun tawil. walfil demi gajah. Wa ma adraka malfil, Tahukah kamu apa gajah itu? Lahu zailun tawil. Ekornya panjang. Nabi palsu. Cuman bedanya sama zaman sekarang, zaman Zulu Nabi palsu itu ditangkap, dipancung kepalanya, mati si nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazab di tangan seorang berkulit hitam bernama Wahsy. Maka apa kata Wahsy? Tanganku ini pernah membunuh orang paling baik paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal di tangan Wahsy. Tapi ditebusnya dosanya, masuk Islam, taubat nasuha dan dia membunuh si nabi palsu namanya Musailamah Al-Kazab. Maka kalau ada preman-preman yang pernah membunuh ingin tobat, cari nabi palsu, bunuh. Tapi kalau tertangkap, jangan libatkan saya. Saya cuma menceritakan sejarahnya saja. Nah, begitulah cara taubat nasuha. Artinya apa? Sebelum masuk Islam dia keras, tapi setelah masuk Islam dia tegas. Sebelum masuk Islam keras, tak tentu arah. Setelah masuk Islam tegas. Ini enggak, sebelum masuk Islam keras, Begitu dah masuk Islam, letoy. Eh, itu ada orang ngejek-ngejek agama kita. Biarkanlah, kita sabar aja. Tak betul. Dulu sebelum masuk Islam, rajin bina raga, gambar ular kobra. Setengah masuk Islam, kamar cacing. Ini tak betul. Siapa lagi membela agama Islam ini? Makanya kapan orang berani solat di dekat Ka'bah? Kapan orang berani baca Quran jahar? Kapan orang berani menunjukkan identitas? Aku Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Siapa itu Umar bin Khattab? Pemenang juara gulat pasar Ukas. Maka perlu pegulat, petinju itu diajak masuk Islam. Preman-preman yang bertatu, yang antingnya sebesar bulu lubang hidung. Besar lubang hidung, besar bulu anting dia. Nah, itu diajak masuk Islam. Tapi setelah itu dia bertobat, dekat kepada Allah di Jepang itu yakuza itu jadi imam bayangkan itu yakuza itu tatunya sampai ke ujung kelingki yang bertatu dalam telinga pun bertatu tapi setelah masuk Islam lembut menjadi imam luar biasa nah maka ketika mereka-mereka ini masuk Islam orang-orang yang mengejek-ejek Islam itu pun takut Nabi Muhammad SAW setelah meninggal datang nabi-nabi palsu dan diperangi. Ketika memerangi nabi palsu Musailamah Al-Kazab, maka meninggal sahabat yang hafal Quran sebanyak 70 orang meninggal. Apa pelajaran dari sini? Bahwa yang hebat-hebat menunggang kuda, yang hebat-hebat memanah, yang hebat-hebat main pedang, itu adalah para penghafal Quran. Jadi kalau adik-adik sudah hafal Quran, pandai naik kuda, pandai memanah, pandai main tombak, mantap. Ente gayang metal, hafal Quran? Enggak. Naik kuda pandai? E, kuda di mall SKA pandai. Ustaz pandai naik kuda. Oh, di Al-Falah naik saya. Begitu naik, foto turun balik. Untuk update status saja. Sembilan, mengubah menambah, mengurang, mengubah, menambah, mengurang. Apa yang dikurang? Ibadah yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Haji dirobahnya. Balik dia ke hotel. Orang tujuh kali putaran. Dia satu kali balik. Ente kok satu kali. Itu namanya tawak win-win zip Ustaz. Jadi yang tujuh kali diputarnya kamu tadi wukuf di mana? Saya wukufnya di atas jam gadang Tower zam-zam. Tak bisa. Ini merubah cara ibadah yang diajarkan Nabi Alaihi Wasallam. Maka itu salah satu. Mengurangi, menambah. Solat ke masjid tak pernah. Kamu solat di mana? Saya solat di rumah pak. Betul bu. Suami ibu itu solat di rumah. Iya pak ustaz. Di mana solatnya? Di kamar. Ibu nengok. Enggak. Asal dia solat di kuncinya pintu. Coba Ibu pasang CCTV biar kita tengok. Kita tengok rupanya solatnya jamak terus. Zuhur jamak takdim dengan asar. Maghrib jamak takdim dengan isya. Subuh jam 6 lewat 15. Abang ini ibadah apa? Yang penting kita berserah diri kepada Allah. Kenapa tak ke masjid? Orang yang ke masjid itu penuh dengan riak itu. Tak betul. Ini tak betul. Jadi jangan nanti saya sebetulnya mau ke masjid nih Pak Ustaz, tapi saya kalau ke masjid nanti takut ria. Datang ke masjid, ikuti syariat Nabi Muhammad bahwa dalam hati ada perasaan ria, buang jauh-jauh. Yang diikut itu bukan cakap orang. Wa in tuti man fil ardi. Kalau kau ikut cakap kebanyakan orang di muka bumi, yudillu ka sabilillah, Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu, maka salah satu cirinya adalah merubah tata cara solat, merubah tata cara puasa, merubah tata cara haji, merubah tata cara zakat, kadar, takaran, aturan. Kalau terjadi perubahan, maka dia masuk dalam kategori aliran sesat. Yang terakhir, yang ke-10, ini yang paling fatal. Apa dia? Suka mengkapirkan sesama muslim tanpa dalil. Ingat yang ke-10. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Orang yang tak melakukan perbuatan yang sunat kafir. Padahal kalau tak melakukan perbuatan sunat itu hanya makruh. Kecuali dia melanggar akidah syar'i yang sudah mujma' alaih, disepakati, barulah dia kafir. Tapi dia sikit-sikit kafir. ke Kesepuluh kata majelis ulama, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Jadi kalau terdengar nanti ada orang sikit-sikit kafir, saya Pak Ustadz ke rumah dia tadi. Terus mau bertamu Idul Fitri. Saya jumpa dia, saya salami. Habis itu saya pulang. Tak lama saya pulang, lupa rupanya HP tinggal di kursi ruang tamunya. Saya masuk ke rumahnya, lama dia buka. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi karena saya lama mengetuk, ada buka. Saya tengoklah dia rupanya sedang mengepel Pak Ustaz. Apa yang dipelnya? Tempat yang saya pijak, kursi saya itu pun basah di lapnya. Rupanya saya ini sudah dianggapnya kafir Pak Ustaz. Mengkafirkan orang hanya karena berbeda guru. Mengkafirkan orang hanya karena berbeda masjid. Mengkafirkan orang hanya karena berbeda cara pelaksanaan yang sifatnya furuk, yang satu pakai kunut, yang satu tak pakai kunut, mengkapirkan Dulu heboh berkelahi antara NU dan Muhammadiyah. NU Muhammadiyah dulu berkelahi tentang solat subuh, apakah berkunut atau tidak. Alhamdulillah, sekarang NU sudah tidak berkelahi lagi dengan Muhammadiyah. Kenapa? Karena sama-sama tak solat subuh. Kan luar biasa. Anak NU sama anak muda Muhammadiyah bertengkar sampai jam 2 malam berdebat, mempertahankan masalah argumentasi kunut, tapi besok dua-duanya tak sholat subuh karena kemalaman. Ini masalah furu. Yang satu pakai usolli, yang satu enggak pakai usolli. Yang satu bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Yang satu bismillahnya sir. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masalah furu tidak menyebabkan kita saling mengkafirkan. Tadi subuh saya solat di Ar-Ridha pakai kunut. Allahumma lina fi man hadain. Tapi kalau saya ceramah di Masjid Akramun Nas, Akramun Nas punya Muhammadiyah, enggak pakai kunut. Saya solat di Masjid An-Nur, bismillahnya jahar. Tapi saya solat di Masjid Jalan Paus, Muhammadiyah, bismillahnya sir. Ini masih alusunah wal jamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlu sunnah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Masih ahlu sunnah. Yang tak ada dalilnya mana? Allahu Akbar. Kul wallahu ahad. Nah itu tak ada. Masalah salaman tak salaman selesai sholat. Mau sholat salaman. Apa kabar Pak Ustaz? Tadi saya sedang. Enggak apa-apa. Selesai sholat disalami. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Enggak apa-apa. Kecuali sedang sholat. Itu dia salaman. Allahu Akbar. Baka Pak Ustaz. tak betul Jadi masalah-masalah ini mesti bisa kita bedakan mana yang sifatnya furu, mana yang sifatnya usul, mana yang sifatnya prinsip. Jadi umat Islam ini sekarang terbagi dua. Yang ekstrim kiri liberal sekuler. Biarkanlah dia mau nyembah pokok kayu, mau nyembah sungai Gangga, nggak usah diurus lah, biar aja. Ini liberal. Yang satu ni pula ekstrim. Mesti sama macam cara saya beribadah. Kalau tak sama macam saya, kafir. Nah, ha, ini ekstrim kanan. Eka dan Eki. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Dua-dua tak betul. Maka MUI tak ingin umat ini berantuk, berkelahi gara-gara masalah ini. Dibuatkanlah sepuluh ini. Bapak Ibu bisa download di internet. Cari, tempel di dinding masjid. sepuluh kriteria ciri-ciri aliran sesat. Buat di atas. sepuluh kriteria ciri-ciri aliran sesat. Ingat, kesesatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya. Tapi juga karena banyak kesempatan. Waspadalah. Pas 60 menit. Tadi jam 1 lewat 15, sekarang jam 2 lewat 15. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi Masjid Al-Kausar ini dibuatnya pula dua botol. Ditambahnya pula lagi satu teh manis. Ditambah pula lagi kue lima. Ini kalau begini sampai maghrib nampaknya. Jamaahnya tahan, saya pula tak tahan.